الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده هذا ما اشتدت إليه حاجة الراهبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعارب محلها الكتب العربية والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في الأقبة إيمانه وكرمه بسم الله الرحمن الرحيم Suratul Baqarah Madaniyah mi'atani Wasitun sittun wa sab'un ayah Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik Barakah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Suratul Baqarah Surat Al-Baqarah disebut surat Al-Baqarah karena di dalamnya ada kisah sapi betina nanti. Hmm? Surat Al-Baqarah. Surat ini adalah madaniyah. Madaniyah yang dimaksud adalah yang turun setelah hijrah. Wa inna zalat fi Makkah walaupun turunnya itu ada di kota Mekah dan pendapat yang paling kuat. Dan makiyah yaitu ayat yang turun sebelum hijrah. Walaupun turunnya ada di luar kota Makkah. Ada mi'atan wasitin 206 au sab'in wa thamanin atau dua atau 87 ayat 87 ayat ada perbedaan dalam jumlah ayat dalam Al-Quran antara ulama. Karena ada yang memasukkan yang pertama tadi seperti alif lam mim itu bukan ayat. Itu termasuk fawatih surah. Ah, itu termasuk fawatih surah Nun, Yasin dan seterusnya. Ada banyak di situ perbedaan antara dimasukkan ayat atau tidak. Cuma tidak ada yang berbeda di Al-Quran yang ada semuanya ini enggak, bukan termasuk Al-Quran, tidak ada yang berbeda. Hanya perbedaan masuk ayat apa enggak. Ada yang menyatakan satu ayat, eh, itu ayatnya tiga, ada yang menyatakan langsung itu adalah satu. Nah, ah, itu hanya membedakan. Jadi pengaturan ayat tapi tidak ada yang meragukan semua yang ada di dalam mushaf sekarang itu adalah termasuk Al-Qur'an. Al Bahkan satu kalimat bisa menjadi satu ayat. Hmm? Satu kalimat bisa menjadi satu ayat. Hmm, seperti nanti wal asri wadduha misalnya itu satu kalimat bisa menjadi ayat ada menyatakan itu bukan ayat tapi itu adalah fawatihus suar ya itu adalah fawatihus suar bukan termasuk ayat Allah Baik Bismillahirrahmanirrahim dikatakan di surat Al-Baqarah ini ada seribu perintah alaf amr ada seribu larangan alaf nahi Ada seribu hukum alaf hukum Ada seribu khobar alaf khobar Jadi surat yang sangat luas Malah dikatakan eh, Ida guriat fi baitin lam tadkhulhu maradatus syayatin talatata ayam Kalau dibaca di satu rumah insya Allah Pakar-pakarnya setan tidak masuk ada di rumah dari itu. Ya, bukan berarti kosong dari para setan. Ya berarti yang kopral-kopralnya masuk berarti ya. Yang jenderal-jenderalnya yang tidak masuk. Hmm. Kemudian eh, dan menjadi satu aman, sebab aman daripada sihir insya Allah. Kalau orang membaca surat Al-Baqarah dan juga aman daripada orang yang berniat jahat insyaallah. Hmm, kalau bisa dibaca. Dalam uh, riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah kamu itu seperti kuburan-kuburan. Inna syaitana yafiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan menjauh daripada rumah yang dibawa yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah, kepingin anak-anaknya soleh, jauh daripada gangguan setan keluarganya jin macam-macam, baca itu. Wah, rumah ini angker nih, banyak jinnya, baca itu. Insyaallah eh, jadi eh, sebab jin dari itu yang jahat-jahat dari itu akan keluar dari situ. Sayyidu ayil Quran, ayatul kursi dan seterusnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim dianjurkan baca Al-Qur'an sebelum baca bismillah eh, sebelum memulainya untuk membaca at-ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hah? Itu yang paling banyak ulama mengucapkan afdhalut ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim karena firman Allah, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Tetapi Imam Ahmad bin Hambal eh, beliau menyatakan paling utamanya membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kenapa menggabung dua ayat? Ayat pertama apa? Idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ayat kedua fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Karena itu kalau membaca a'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim karena menggabung dua ayat ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Eh, sebagai lagi membacanya bukan begitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Jadi begitu innallaha huwas samiul alim alim dianjurkan untuk membaca at-ta'awud tadi itu hmm, di luar al-fat uh, ya, dan juga di dalam solat Sebagian lagi menyatakan baca Al-Quran di luar solat wajib untuk didahului dengan ta'awud karena perintah Allah fasta'id billahi orang rajim. Nah, Kalau amar itu bisa ya kami wujub. Berarti bisa apa? Wajib. Hmm? Dan itu pendapatnya atok. Tapi ada menyatakan at-ta'awud daripada syaitanir rajim itu hukumnya wajib walau fil umri maratan. Walaupun satu kali. Nah, seperti perintah haji dari itu walau satu satu kali satu umur. Begitu juga e, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah wajib hukumnya dan yasqutul wujub bi fi'li marrah. Nah, dan gugur kewajiban itu dengan mengucapkan satu kali cukup. Hmm. Menurut pendapat jumhur bahwa ta'awud tadi itu adalah sebelum qiraah. Tapi eh, eh ad dia menyatakan ba'dal qiraah wa idza qara'ta pakai mati. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Eh, ya, mungkin dia menyatakan kalau baca Quran itu sudah bagus, tapi setelah baca Quran bisa menenti ujub, bisa kibir, bisa macam bisa riya, bisa macam-macam. Hmm. Tapi eh, jumhur menyatakan idza qara'ta idza aradta qira'atal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Sama dengan idza qumta ila shalah faghsilu wujuhakum ay idza aradta iqamatas shalah atau al-qiyam ila shalah. Ar-rajim Asyaitan ya Minasyaitan ar-rajim Asyaitan ada dari syatana Syatana ba'uda Syaitan Iba'id min rahmatillah Dari syatana Adalah ada dari Ada lagi menyatakan syaitan itu dari syato syato syato itu di mana ihtaraga yang terbakar hmm? yang terbakar nah, bisa syaitan itu dari syaitana bermakna bauda bisa dari syaitan dari syaitan makna ihtara ihtarago terbakar ar-rajim itu bisa bermakna isim fa'il eh ada lagi uh, bisa mana isim maf maf'ul kalau mana rajim dari rajim nah, sami' sami' ya itu uh, mubalaghah itu ya sami' yang sangat mendengar maha mendengar gitu ya rajim yang sangat terlempar eh, eh, rajim ya yang sangat melempar. Kenapa? Karena persetan itu yarjum alwasawis fi qulubil ibad. Melemparkan was -was, pengaruh, bisikan, rayuan kepada hamba manusia, eh, kepada manusia. ini tercepat sekali itu setan. Mempengaruhi sangat cepat sekali. Hah? Kalau di mana maf'ul rajim ay marjum. Hah? Marjum, setan itu terlempar. Terlempar apa? Terlempar dengan uh, eh, bisyub indastiraqi as-sam'i atau inda, uh, bi, bi, apa? Uh, terlempar bil adab karena sebab diadab oleh Allah karena setan itu kalau mau mendengar mencuri habar langit nah, naik ke atas dilempar dengan uh, bola api bola api yang ada di dari apa dari bintang-bintang yang ada di langit itu wa rujuman lish syayatin atau marjum bimakna matrud an rahmatillah matrut anil khair matrut anil khair terusir daripada kebaikan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anda bisa bayangkan bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari setan sekalipun dalam ibadah. Berarti setan itu akan mengganggu manusia sekalipun dalam ibadah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Huh? Ah. dikatakan eh, siapa di dalam Al-Quran kita diperintahkan isti'adah karena setan tadi itu sudah berjanji laga'udannahum siratakal mustaqim hmm? aku bakal kalau bahasa sekarang tak tunggui gitu aku akan duduk ya, dengan telatennya itu setannya mengganggu manusia supaya tidak mengikuti as-siratul mustaqim jalan yang lurus Hah? jalan yang yang lurus apa itu jalan yang lurus Hah? jalan yang lurus itu jadi itu adalah tidak bersyukur kepada Allah taala karena itu setan menyatakan dalam yang lain wala tajidu aktsarahum syakirin ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم an شمائلهم ولا تجد أكثرهم syakirin tidak syukur itu adalah eh, yang diharapkan sama setan kalau tidak syukur menjadi kafir filaitigot itu harapan utamanya kalau tidak minimal tidak syukur yaitu menggunakan nikmat di dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, itu yang diharapkan daripada setan dari itu. Karena itu uh, uh, sulit bagi kita untuk selamat daripada pengaruh setan yang bisa menyelamatkan adalah berlindung dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hmm? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama khilaf dalam basmalah ini. Ada khilafnya apakah basmalah ini termasuk bagian surat Al-Fatihah atau tidak? Menurut eh, pendapat Imam Syafi'i dan sebagian ulama bahwa Fatihah ini bagian surat Al-Fatihah eh, eh, basmalah ini bagian surat Al-Fatihah dan bagian setiap surat dalam Al-Qur'an. Kecuali yang tidak tertulis yaitu surat Al-Baraah. Karena di semua mushaf ada bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat Al-Baraah enggak ada. Berarti bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang paling banyak dalam Al-Qur'an. Ayat setiap surat dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. ditambahi lagi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim hmm, selain semua surat Al-Qur'an itu mempunyai ayat bismillahirrahmanirrahim ditambahi ayat tadi itu kalau menurut eh, pendapat sebagian ulama seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Uzai bahwa bismillahirrahmanirrahim ini eh, bukan bagian ayat Al-Qur'an pada setiap surat tidak Hah? bukan termasuk surat Al-Fatihah dan bagian daripada surat tapi itu e, memang digunakan untuk memisah antara surat untuk pemisah antara su, surat tapi bukan bagian ayat Hah? ditulisnya untuk apa? lil fasli wat tabarruk untuk misah dan untuk tabar tabarruk karena itu membaca bismillahirrahmanirrahim itu tabaruk atau lil fasli baina suar untuk memisahkan antara surat-surat yang yang ada dalam Al-Qur'an ini menurut pendapat mereka malah menurut pendapat Imam Malik membaca basmalah dalam solat di solat fardu hukumnya makruh langsung alamin kalau sunnah salat sunnah boleh eh, kalau solat fardu hukumnya makruh Kalau Imam Ahmad eh, pendapat yang kuat kalau tidak salah, Imam Ahmad itu berpendapat bahwa itu ayah mustaqillah. Bukan termasuk bagian surat Al-Baqarah, bukan surat Al-Imran atau setiap surat Al-Qur'an, cuma itu ayat sendiri. Ayat sendiri lil fasal. Jadi bukan bagian setiap surat tapi ayat sendiri untuk memang memisahkan. Nah. Alif Lam Mim Alif Lam Mim Arti daripada Alif Lam Mim yang paling tepat Allahu a'lam bimuradih. Allah yang Maha tahu dengan muradnya ini. Manusia nggak mampu. Hah? Ini uh, lebih tepat. Ya, lebih tepat dalam mentafsiri alif lam mim adalah eh, ini termasuk ayat mutasyabihat yang yang dipasrahkan artinya kepada Allah. Hmm. Tapi ada eh, yang mengartikan lain bahwa alif lam mim ini kalau itu dikatakan ayat mutasyabihat la mahalla laha minal i'rab berarti. La mahalla laha minal i'rab. Ini jadi apa? Apa jadi mubtada? Apa jadi khobar atau jadi apa? La mahala dari Arab sudah. Alif lam mim bu ism bu i'rab ya apa? Enggak tahu sudah. Jadi bukan termasuk eh, teori yang akan bisa dibahas itu. Tapi itu keras harus diyakini itu wahyu daripada Allah dan Allah Maha mengetahui dengan muradnya. Demikian juga Nun, Yasin atau yang lainnya. Tapi ada lagi eh, yang berpendapat bahwa alif lam mim itu asma lisuar nama surat-surat yang dimulai alif lam mim surat alif lam mim yasin surat yasin nun surat nun hamim surat hamim asma lisuar Nah, itu bagian daripada nama surat-surat yang dimulai dengan itu. Ada lagi asma lil Quran, nama daripada Quran. Quran itu ada disebut Al-Quran, ada disebut Yasin, ada disebut Alif Lamim, yaitu nama-nama Al-Quran, nama bagian daripada Al-Quran. Yasin, tulisannya apa? Wal Quranil Hakim, ya Al-Quranil Hakim ya Yasin itu. Alif Lamim, Mim, tulisannya apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi, ya dari kitab itu Alif Lam Mim. Nun wal qalami wa ma yasturun itu Al-Qur'an, nama daripada Al-Qur'an. Hah? nama daripada Al-Quran ada lagi yang mengartikan bahwa qila lillah asma Allah nama Allah subhanahu wa ta'ala ada lagi setiap hurufnya itu miftah isi min asma'illah alif lam mim alif itu adalah miftah atau kunci awal daripada lafzul jalalah Allah. Lam itu adalah awal daripada ismullah latif. Mim itu adalah awal daripada ismullah majid. Alif lam mim Allahu latifun majid. Gitu. Allahu latifun majid. Nah, ada lagi yang menyatakan setiap hurufnya tadi itu yadul ala nikmatillah min amillah. Ada lagi ila mulkin mul ila mulkillah. Ada lagi menyatakan isim min asma'il min asma'il nabi. Yasin, Toha, itu min asma'il nabi, alif lam mim dan seterusnya. Ada lagi menyatakan alif yadul ala ala illah wal lam ila lutfillah wal mim ila mulkillah hmm? kalau memang dengan ini semuanya berarti alif lam mim itu ada mahal lil i'rab ada mahal lil i'rab i'rabnya itu bisa rafa bisa nasab bisa jar berarti kalau dikatakan rafa bisa jadi mubtada atau khobar mubtada kalau dijadikan nasab bisa maf'ul bih li fi'il mahdhuf igra'u alif lam mim. Ya. Kalau dikatakan jar bisa karena e, terbuangnya huruf gosam. Huruf ga? gosam demi alif lam mim gitu. Ya. Banyak ada di situ. Wallahu alam. Ana boleh dibahas. dalam memahami Al-Quran itu para ulama ada yang, yang mengatakan istilah tafsir sama takwil apa sama itu artinya tafsir atau takwil ya kalau segi bahasanya ya lain tapi yang segi bahasa segi istilahnya sama Allahumma faqibni wa alim huta takwil begitu ya takwil itu bagian daripada tafsir sebetulnya takwil itu bagian daripada tafsir. Karena itu kalau ada orang mengingkari tidak boleh ditakwil. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada ibn Abbas menyatakan alim hud takwil, alim hud takwil. Jadi takwil itu bagian daripada tafsir. Cuma nggak semua orang yang bisa mentakwil. Jadi bukan semua mufasir bisa mentakwil. Ada yang lain? Ada satu orang buta menyatakan tidak mau dengan takwil. Ada takwil harus diambil sesuai dengan dohirnya Al-Quran. Apa masalah di aras? Tuma tuma stawa al aras. Kemudian Allah itu istawa bersemayam kata dia, ada di aras. Ditinggalnya ya, di aras Allah Subhanahu wa taala. Oh, di situ sudah tidak pakai takwil. Tidak pakai tak takwil dan tidak juga tafwid diartikan dengan bahasanya dia. Ada tafwid, ada takwil ya. Kalau tafwid tadi itu tidak berani mentakwil dipasrahkan kepada Allah. Seperti tadi itu Allahu a'lam bi itu sudah yakin dengan adanya alif lamin dalam Al-Qur'an tapi yang dimaksud apa Allah a'lam muradi yakin bahwa di situ ada istiwa di arsy tapi yang dimaksud apa Allah a'lam bimuradi tafwid pas memasrahkan e, itu semuanya maknanya kepada Allah Allah tapi ini enggak enggak mau takwil diartikan dengan sendiri-sendiri dengan bahasanya dia ya tinggal ada di arsy Loh, kalau sudah begitu nggak ada di Al-Qur'an, enggak boleh itu takwil-takwilan dalam Al-Qur'an. Nah, pas dia buta, dibawakan ayat ini, "Man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma." Hah? Yang buta di dunia nanti di akhirat bu buta. Kalau enggak boleh ditakwil berarti inti buta juga <laughs> nanti di akhirat itu nanti. Hah? Nah, iya. Ada yang lain? Fadal, belakang. Terima kasih. Uh, di luar kota Pasuruan kita melihat bahwasanya ada upaya untuk uh, memasyarakatkan Al-Qur'an. Ada salah satu yang namanya MTA Ustaz. Ini merupakan salah satu uh, langkah awal untuk memasyarakatkan Al-Qur'an. Sementara banyak dikritik oleh kalangan kita dan uh, kita selain mengkritik apa wujud nyata kita untuk memasyarakatkan Al-Qur'an? Terima kasih. Kalau MTA itu nggak masyarakat Al-Qur'an ngacu Al-Qur'an itu. Itu satu kelompok Wahabi ekstrim mengartikan al Quran semau udel itu bukan semau akal ya kalau semau akal masih mikir kalau itu semau udel berarti tidak pakai akal itu hmm. Tahu util lah maksudnya, semau perutnya. Najis semua yang ada dari perutnya dari itu. Jadi enggak benar semuanya itu, hampir tidak ada yang benar itu. Ada di MTA karena itu MTA tadi itu aliran yang bisa dikatakan aliran sesat itu. Paham ya? Karena dia tadi itu tidak pakai tafsir-tafsiran. Semau utelnya bukan semua akal. Kalau semua akal masih ada mikir itu ya. Semau utel, jadi ya, isi perut semuanya itu. Ya. Jadi saya kira eh, itu bukan karena khilaf, bukan karena mau mau memasarkan Quran, ngacu Quran itu. Hmm. Untuk tafsir kalau sekarang kan banyak tafsir-tafsir baru yang dibikin oleh ulama-ulama mutakhirin. Bagaimana kita ini untuk memilih tafsir yang paling baik bagi orang-orang yang ingin memahami isi Al-Qur'an? agar tidak menjadi kebablasan dalam pemikiran atau yang lain. Tafsir Al-Qur'an nggak semua orang itu mampu. Karena itu eh, jangan memilih tafsir-tafsir yang baru yang bertentangan dengan mufassirin yang pakar yang salaf. Nanti akhirnya bukan kebablasan itu udah keluar jalur lah kalau sudah keluar jalur tadi itu ya sudah celaka jadinya termasuk secara al Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar siapa orang tafsir Quran dengan akal-akalannya bukan berdasarkan ilim paham ya maka itu bukan hal yang positif tapi dia telah menyediakan tempat adab siksanya ada neraka nantinya jadi yang tidak keluar dari eh, tafsir eh, mufassirin yang mu'tabarin ahli-ahli tafsir yang memang sudah pakarnya yang dia diakui Soalnya sekarang ngaco kadang-kadang dia sok menjadi mufasir yang baru ya repot jadinya begitu ya. mohon dijelaskan tadi Ustadz mengatakan ada salah satu imam uh, mengatakan bismillah itu kalau dibaca dalam sholat fardu makruh Sedangkan kita termasuk rukun sholat hmm. membaca basmalah itu kan wajib. Kalau kita kurangi berarti tidak sah sholat hmm. kita. Mohon hmm. dijelaskan. Gimana ya, khilaf? Jadi menurut Imam Malik bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Dalam beberapa riwayat Nabi membaca e, langsung dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim sehingga mereka menyatakan bahwa itu surat adalah surat Al-Hamad. Ada menyatakan surat Al Al-Hamad. Ah. Eh, karena itu menurut Imam Malik bahwa membaca Basmillah Rahman dalam surah fardu itu makruh karena menurut beliau adalah itu yang dilakukan oleh Nabi tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Lalu terus bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Syafi'i ada menyatakan beberapa riwayat menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat bismillahirrahmanirrahim. Seperti hadis Abu Hurairah dan beberapa hadis yang lainnya. Walaupun dalam hadis beberapa hadis menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca mengawali dengan Alhamdulillahirobbilalamin, bukan berarti meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Kenapa ada ihtimal Nabi membacanya tidak keras. Ya. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada di situ huh, eh, sahabat mengartikan bahwa bismillah uh, surat Al-Fatihah adalah dengan istilah dengan surat alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu iftataha bi, bi alhamdulillahirabbil alamin ay iftataha bi suratil Fatihah termasuk bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Kemudian kalau ada dua riwayat, yang satu isbat, yang satu nafi, maka harus takdimul isbat ala nafi, harus lebih didahulukan isbat daripada na nafi. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Syafi'i adalah mujtahid. Karena itu tidak boleh kita menyatakan Imam Syafi'i yang benar Imam Malik salah atau Imam Malik yang benar Imam Syafi'i salah yang salah adalah yang menyalahkan nah, terus gimana Eh, salatnya eh, salat bagaimana kalau imamnya meninggalkan bismillahirrahmanirrahim makmumnya meyakini bahwa itu ada terbang sebagian surah ada khilaf ada menyatakan tidak boleh karena berarti meyakini butlan salat imam meyakini kebatalan salat imam ada ya lagi yang menyatakan boleh karena itu adalah menurut iktigat masing-masing imam meyakini salatnya sah makmum meyakini sholatnya dia adalah sah artinya makmum meyakini menurut madhabnya si imam sholatnya adalah sah maka boleh taklid atau iktidak bihi mengikuti atau jadi makmum dengannya itu ada khilaf ada di situ nah